Melanjutkan dari pembahasan kita untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil mutiara berharga dari perjalanan kehidupan generasi terbaik umat ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khairun nasi qarni, thumma alladina yalunahum, thumma alladina yalunahum. sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang berada dalam generasiku kemudian setelah mereka kemudian setelah mereka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berusaha untuk meniti jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya al awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan qala al-musannif rahimahullahu taala al-waqfatu tasi'ata asyrah Masalah yang ke-19 Al-wiqayatu minal ya'si wat tasyahumi Al-wiqayah menahan diri menghalangi menjaga minal minal ya'si wat tasyahumi dari rata rasa putus asa dan rasa pesimis. Al-yahsu dhammahu Rabbuna fi ghairi ayah. Rasa putus asa itu di sana oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dalam satu ayat. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya baniya, wahai putra-putraku." Ini adalah ucapannya Nabi Allah Yakub kepada putra-putra beliau. "Idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhih." Pergilah dan carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Wala tayasu min rahmatillah dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rahmatillah illa qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Wa qawluhu ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "La taqnatu min rahmatillah." janganlah kalian putus asa dari ya rahmat Allah. Wan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul dan Rasulullah alaihi salatu wassalam sabda, "Idza qala rajulu halakan nas" Apabila ada orang yang mengatakan manusia telah binasa, fahuwa ahlakuhum. Jadi maka dialah jadi orang yang paling binasa di kalangan mereka. Waradatir riwayat bi fathil Riwayat hadis ini datang dengan menfathahkan. Maksudnya fahuwa ahlakahum. Jika kafnya dibaca fathah, maka maksud dari hadis ini adalah ai annahu qanatahum bahwasanya dialah orang yang menjadikan mereka gagal. Dialah yang menjadikan mereka binasa. Wajah riwayatun ukhra bil dan riwayat hadis ini yang lainnya dengan mendhamma maksudnya mendhamma ka dengan dengan dengan riwayat fahuwa ahlakuhum Ain eh, asyadduhum halakan dialah yang paling berat kerusakannya li'annahu zakka nafsahu wa qadaha fi ghairihi karena dialah yang mensucikan dirinya Mentazkiah dirinya dan mencela kepada yang lainnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu rahmat yang sangat luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada terbatas Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rahmatnya kepada hambanya tanpa batas. Maka jangan sampai seseorang itu merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada kafirin ini aku dalam masalah agama, terutama dalam masalah dakwah. Tatkala ada seorang dai yang sudah berdakwah puluhan tahun, yang sudah berdakwah ini dalam jangka waktu yang sangat lama, Kemudian dia menemukan pembangkangan. Dia menemukan kaumnya itu tidak mau menerima dakwahnya. Jangan sampai merasa putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan sampai merasa bahwasanya dakwahnya gagal. Jangan sampai merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi kepada dakwahnya. Kenapa? Karena sebagaimana putus asa dari rahmat Allah dalam masalah yang lainnya itu adalah satu kemungkaran, maka putus asa di jalan dakwah adalah kemungkaran yang lebih besar wassahabatu radhiyallahu anhum dan para sahabat radhiyallahu anhum fil awqatil asibah dalam salah cetak itu ya fil awqat bukan asabiyah asibah ya selanjutnya baru bak fil awqatil asibah pada waktu-waktu yang pelik pada waktu-waktu yang genting fil fitani pada zaman fitnah kawaktil hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi sebagaimana zaman Hajjaj ibn Yusuf At-Taqafi dan telah kita singgung sedikit pada pertemuan yang kemarin siapa itu Hajjaj ibn Yusuf At-Taqafi jadi orang yang muncul di akhir zaman para sahabat para sahabat yang mempunyai umur yang panjang semacam Abdullah ibn Umar semacam Abdullah ibn Zubair semacam Anas bin Malik dan para sahabat-sahabat yang dulu pada zaman Rasulullah masih ada mereka adalah orang-orang yang masih kecil kemudian dari hidup panjang sehingga menemui zaman Hajjaj bin Yusuf pada satu masa yang sangat sulit karena pemerintah dikendalikan oleh seorang yang sangat zalim. dari Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi semacam zaman Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi. Wa awqat zuhur al-khawarij dan waktu munculnya khawarij dan kalian tahu munculnya khawarij pada zaman Hah? Hah? Bibit khawarij muncul pada zaman Utsman dan mereka mengendalikan suasana pada zaman Ali bin Abi Thalib. Waraf dan munculnya Rafidah, munculnya Rafidah pada zaman Ali bin Abi Thalib. Kamu mereka itu yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kezaliman penguasa semacam Hajjaj bin Yusuf, di tengah-tengah munculnya orang-orang ahlul bid'ah semacam Khawarij dan Rafidah kanu yang syurur sunnah mereka tetap menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ar-rafd saat di mana bangsa Rafidhah kelompok Rafidhah dan kezaliman penguasa sangat nampak ke permukaan ma'ana kulli meskipun itu semua lam yusnihim dzalika kejadian itu tidak membalikkan mereka tidak menjadikan mereka berbalik Anda da'watin khair dari mendakwahkan manusia kepada kebaikan. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mereka tetap menyebarkan sunnah Rasulullah, mengajarkan kebaikan, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah di tengah dua gelombang yang sangat berat. Yang pertama gelombang penggaliman penguasa yang tatkala itu tergambar pada diri Hajjaj bin Yusuf Fatahi yang kedua di tengah-tengah gelombang syubhat yang tatkala itu yang paling muncul ke permukaan adalah orang-orang khawarij dan orang-orang Rafidah. Dan ini adalah satu pelajaran kepada kita apapun yang terjadi dalam kondisi apapun dunia dakwah harus tetap kita kembangkan. Kita mengajarkan kebaikan pada manusia dalam kondisi apapun semampu yang Allah berikan kemampuan kepada syekh engkau melihat sebagian manusia yuqlitul akharina min ikhwanihi wa menjadikan saudara-saudaranya dan teman-temannya putus asa minal mustama dari masyarakat yang ada fayabda'u bitasditi wal qadh dia mulailah membuat orang lambat membuat orang putus asa dan mencela Fayakul, Lalu dia mengatakan al-mujtama'u fihi munkarat. Masyarakat kita sudah penuh dengan kemungkaran. Al-mujtama'u fihi kada wa kada. Masyarakat kita sudah penuh dengan ini dan itu. Wada'il khair yajtahidu fi talabil ilmi. Maka seorang dai harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmi, menuntut ilmu. Umruhu kulluhu minal mahbarati ilal maqbarah. Semua umurnya dari cinta sampai ke kuburannya wala yakif wala yatarayyab jangan sampai berhenti jangan sampai berjalan lambat bal yuhawilu an yakuna min husnin ila ahsan bahkan dia berusaha agar dari yang baik menuju yang lebih baik oleh karena itu tara engkau melihat kata Syekh anna an-nas fi hadzal amri ayran ala thalathati aqsam bahwasanya manusia dalam masalah ini juga terbagi menjadi tiga kondisi, menjadi tiga macam. Ismon ada orang-orang yang mutasyaimun qanit. Ada orang-orang yang mutasyaim, orang yang pekerjaannya pesimis. Dia tatkala mau dakwah, ke, ke, dia pulang dari pesantren membawa bekal ilmu yang mapan. Bahkan mungkin pesantrennya adalah termasuk orang-orang yang pintar. Tatkala sampai di rumah, dia melihat ibu-ibu nggak -ibu ada yang jilbab, Dia melihat orang-orang nggak ada yang salat ke masjid. Dia melihat bid'ah merajalela di mana-mana. Dia melihat pemudanya nggak pernah mencium baunya masjid. Akhirnya sudah nggak usah dakwah. Dari mana saya harus memulai? Tasyari. Dari mana saya harus memulai? Dari pintu mana saya harus membuka dakwah ini? Dari celah mana saya harus memulai dakwah ini? Pemudanya nggak bisa di nggak bisa diambil. Orang tuanya yang sudah bau tanah nggak mau ke masjid. Jadi akidah mereka yang sudah semacam itu. Orang-orang wanitanya, dari mana saya memulai dakwah? Mutasyair. Mutasyair mungkal. Ada orang-orang itu yang mutasyair, yang pesimis, kalah sebelum berperang. itu yang putus asa. jelas sama aku. apabila engkau duduk bersama dia, tarahu yashurru al diyal al-khaybati wal kunut. Engkau melihat dia menggeret jadi uh, apa itu kain kerugian dan keputusasaan bahasa biasa. Engkau melihat dia putus asa. Yang dia sampaikan adalah nada keputusasaan. Yakul yang dia katakan annasu qad jaharu bil munkarati wal fawahish. Orang-orang sudah terus terang dalam perbuatan mungkar dan perbuatan kecil. Wa rafa'a rayati suqiha ahli Dan orang-orang jahat sedang mengibarkan benderanya wahum qad kathuru dan mereka sudah banyak fayataqas lalu dia pun mundur dia pun pensiun pensiun kalau dalam perkataan sih apa-apa pensiun dalam perkataan nggak mau dakwah wa yusabbitu lalu dia menjadikan orang lain pun merasa putus asa yakunu syarran ala nafsi wa ala ghairihi lalu dia maka dia dengan cara semacam itu akan menjadi kejelekan pada dirinya juga kepada orang lain. Ini kelompok yang bertani. Dan ini ahwal, hati-hati antum di sini adalah untuk mengemban dakwah. Tatkala pulang kita di negeri yang kebodohan mengendalikan, yang bid'ah menajalela, yang kemungkaran adalah sesuatu yang ada di mana-mana. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mutasyaim, Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pesimis dan putus asa. Baru akan mulai dakwah sudah bingung dari mana harus memulai. Wakismun akhar dan di sana ada sebagian yang lain mutawakilun orang-orang yang hanya pasrah orang-orang yang hanya pasrah menyerahkan urusan kepada orang lain yusawwiful amal menunda-nunda pekerjaan menunda-nunda tugas wayakiluhu ila ghairih dan dia menyerahkan kepada orang lain. Dia mengatakan hunaka man ya'mal sudah ada yang dakwah, sudah ada yang kerja. Wa hunaka man yuqum sudah ada yang menunaikan tugas ini. Dia sendiri wa huwa jalisun fil dia sendiri hanya duduk di bawah awang-awang. Wal qismul dan ada sebagian kelompok yang ketiga khairul aqsam dialah sebaik-baik bagian, sebaik-baik kelompok, sebaik-baik orang. Saat di sana ada orang yang pesimis, saat di sana ada orang yang tidak mau berbuat karena dia sudah ada ustaz kok insya Allah, sudah ada masyayikh, sudah ada pesantren, karena di rumah nyantai nggak ada masalah. Khairul laksa sebaik-baik orang man yashhadu zimmata orang yang menyingsingkan tekadnya wa himmata dan tekad orang yang lain Zakar al-Imam Ibnu al Jawzi, Al-Imam Ibnu al Jawzi menyebutkan fi manakib al-Imam Ahmad dalam kitab beliau Manakib al-Imam Ahmad, sebuah risalah agung yang ditulis oleh Imam Ibnu jawzi rahimahullah taala tentang sejarah perjalanan hidup Imam Ahmad rahimahullah taala. Judulnya Manakib al-Imam Ahmad. Al-Imam al Jawzi mengatakan menceritakan anna rajulan qala lil Imam Ahmad bahwasanya ada seorang yang berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, Zaharal batilu alaina Kebatilan sudah nampak Sudah menang di atas kita Kala Imam Ahmad mengatakan La tidak Bima anna qulubana al haq Fal lahir Selagi hati kita masih di atas kebenaran Maka Kebenaran itu akan sangat nampak Perhatikan ya kawan Kejadian yang ada di zaman Imam Ahmad rahimahullahu taala perlu kita jadikan renungan. Di zaman Imam Ahmad ahlul batil menguasai negara. Zaman Imam Ahmad ahlul batil menguasai khalifah. Harun al-Rashid adalah seorang imam dari imam-imam ahlus sunnah. Seorang khalifah dari khalifah-khalifah ahlus sunnah. Lima Harun al-Rashid ada pun cerita-cerita katanya beliau dengan Abu Nawas atau Abu Nuwas itu adalah dusta di atas kedustaan. Allah tidak ada seorang khalifah seagung Harun al-Rashid setelah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah imam di antara imam-imam ahlu sunnah. Sampai al-imam Sufyan ibnu Uyainah tatkala itu mengatakan seandainya Allah mengambil umurku dan yang tersisa ditambahkan oleh Allah kepada umurnya Harun al Rashid. Para murid muridnya mengatakannya imam. Imam Sufyan Ibnu Yainah adalah imam terbesar di masanya pada waktu itu. Tapi beliau mengatakan itu. Tatkala murid-muridnya mengatakan wahai imam, kenapa engkau mengatakan itu? Maka beliau akan beliau mengatakan engkau akan melihat setelah beliau nanti meninggal dunia. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Al Imam Sufyan. Setelah Al Harun Al Rashid meninggal dunia, datanglah zaman putranya Al-Amin. Al-Amin tidak berlangsung lama karena dia terbunuh di saudaranya Al-Ma'mun. Kemudian bangkitlah Al-Ma'mun untuk memegang kehilafahan. Beberapa saat setelah dia memegang kehilafahan, dia terpengaruh oleh orang-orang Mu'tazilah semacam Bishr al-Marisi, Ibnu Abi Duat dan yang lainnya kemudian meyakini akidah Mu'tazilah bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Seandainya fitnah cuma sampai di situ, bahwasanya pemerintah memegang yang akidah yang batil, kemudian hanya mengajarkannya, maka masalahnya akan selesai dan akan gak akan parah. Tapi al-ma'mur memaksakan kehendaknya. Semua orang harus meyakini bahwasanya Al-Quran makhluk. Jika tidak, maka tempatnya adalah dipisahkan antara kepala dan badan. Itu pada zaman itu. Pada zaman itu lebih parah daripada zaman kita ya oleh Kondisi zaman itu lebih parah daripada zaman kita. Kita melihat di negeri kita kebatilan. Kita melihat di sekolah-sekolah diajarkan kebatilan, diajarkan bid'ah, diajarkan kemaksiatan, diajarkan kesyirikan. Namun alhamdulillah pemerintah tidak memaksakan kehendak. Jadi pemerintah kita tidak memaksakan kehendak. Alhamdulillah masih bisa berjalan. Kebenaran masih bisa diajarkan. Yani sesuatu yang terpancar dari dua wahyu ilahi Al-Quran dan As-Sunnah masih tersebar tanpa ada seorang pun yang menghalangi. Meskipun di sisi lain, kebatilan pun menyebar. Kondisi di zaman Imam Ahmad jauh lebih parah. Karena tatkala itu, siapa yang berani mengatakan Al-Quran firman Allah, tempatnya adalah kepala terpisah dengan badan. Sehingga ribuan ulama ahli sunnah terbunuh. Bagaimana yang saya ceritakan pada pertemuan yang kemarin. Saat itu, salah satu di antara orang-orang Salah satu di antara murid-murid Muhammad mengatakan, "Wahai Imam Abu Abdullah, zaharul batilu alaina." Kebatilan telah nampak. Kebatilan saat ini menang. Jadi ke sesuatu yang benar telah kalah. Maka Imam Ahmad mengatakan, "La bima anna qulubana 'alal haq fal haqqu zahir." Tidak, jangan katakan itu. Selagi hati kita masih di atas kebenaran, maka insya Allah kebenaran akan selalu nampak. Dan ini bisa dijadikan pelajaran agar kita semua mengambil pelajaran dari perjalanan hidup para sahabat dan perjalanan hidup para ulama-ulama kita. Fayan bagi talibul ilm. Maka selayaknya bagi seorang menuntut ilmu an yastahdira untuk menghadirkan untuk selalu mengingat manhaj sahabat was salaf prinsip hidup manhaj dakwah para sahabat dan para salafus salih wa an yakuna amilan tandanya dia selalu berbuat, dia selalu bekerja, dia selalu berdakwah hatta akhirum akhirum mungkin min fi hayati sehingga akhir kehidupannya. Wa min asbabil kunuti wa taqnit di antara sebab keputusasaan dan sebab menjadikan dia membuat orang lain putus asa. Qillatul atba atau qillatul hadirin. Sedikitnya pengikut, sedikitnya orang yang hadir di majelisnya. Padahal walaysatil kathratu dalilan ala isabatil haqq. Bukanlah kebaikan kebanyaknya pengikut bukti bahwasanya dia berada di atas kebenaran. Wa muwafaqatihi dan bukan berarti dalil bahwasanya dia sesuai dengan kebenaran. Qala Rabbuna jalla wa ala wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Alangkah banyaknya manusia sehingga engkau, seandainya engkau benar-benar cermat terhadap orang-orang yang beriman. Wa ahlun akthar min ahlil jannah. Dan penduduk neraka lebih banyak daripada penduduk surga. Az'afan mudha'afa. Berlipat-lipat. Wattabi'ulul anbiya'i qalil. Dan pengikut para nabi hanya sedikit. Qala sallallahu alaihi wasallam. Uridat aliyal umam. Dipaparkan kepadaku umat-umat Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Saya melihat ada seorang nabi hanya diikuti oleh beberapa orang. Rah itu hitungan dari 3 sampai 9. Dia berdakwah, seorang nabi berdakwah, pengikutnya hanya 9 orang. Wa nabi wa ma'ahu rajul wa rajulat. Ada seorang nabi, pengikutnya hanya satu atau dua orang. Wa nabi laisa ma'ahu ahad. Dan ada seorang nabi gak mempunyai pengikut satupun. Ya'ti nabi datanglah seorang nabi al-muayyad yang dikuatkan bil wahyi dengan wahyu dari langit tasdiqan wa lahu li da'wati untuk menguat membenarkan dan untuk menyokong dakwahnya dakwah beliau walaysa ma'ahu ahadun tapi ternyata dia nggak mempunyai pengikut oleh oleh karena itu qala al-Alusi berkata Imam al-Alusi rahimahullah taala, "Ma dharra nabiyya qillatu atba'i." Tidak membahayakan kepada seorang nabi qillatu atba'ihi, pengikutnya hanya sedikit. Wala 'alima qillatu talamidhi dan tidak membahayakan bagi seorang alim sedikitnya murid-muridnya. Fa iyyaka wal ya'as. Hati-hati, waspada jangan sampai kamu putus asa. Allah kata Syekh maka demi Allah li'anna'ni bisyabin wahidin seandainya kita memperhatikan seorang belia wa tarbiyatihi 'ala al-'ilmi syar'i dan kita mendidik dia ini untuk berada di atas ilmu syar'i mempelajari agama syar agama Islam wal manhaj as-salim dan manhaj yang lurus fa yuhdithullahu ta'ala bidzalika asy syar' Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan sebab pemuda ini sahwatan satu kebangkitan atau taujihan ilmiyan atau pengarahan ilmiah yanfa'ullahu bihi muallimahu yang Allah akan memberi manfaat dengannya muallimnya wa yanfa'u bihi mustama'a dan akan memberi manfaat kepada masyarakatnya Wakam kam min syabin u'dunia bihi. Betapa banyak seorang pemuda yang diperhatikan. Au syababin i'tana asyafuhum bihim. Atau hanya beberapa orang pemuda yang masyaihnya, guru-gurunya memperhatikan mereka. Fanafa Allah Ta'ala bitalamidihim. Lalu Allah memberikan manfaat dengan murid-murid mereka. Wala tazalu ujurun tajri ala masyaihihim dan tenang siasa ini pahala-pahala itu mengalir kepada para guru mereka fi kuburihim di kuburan mereka ila qiyamis saati sampai nanti hari kiamat. Ayo oh, ya Fabitin Azani Allah Yakum. Asyaih mengingatkan kita kepada satu hal yaitu di antara sebab yang menjadikan para doa sering lemah dan sering putus asa sering tidak giat adalah pengikutnya hanya sedikit. Pengikutnya hanya sedikit. Yang hadir dalam majelis-majelisnya hanya sedikit. Yang mengikuti dakwah dia hanya sedikit. Lihat para khabitin azan ya Allah wa Para nabi adalah orang-orang yang paling baik untuk kita buat berkaca. Para nabi adalah orang-orang yang paling baik yang untuk kita buat introspeksi diri. Lihatlah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau seorang ulul azmi minar rusul. Seorang rasul yang paling utama. Awal rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Dialah seorang yang masa dakwahnya adalah al al-fusanatin illa khamsina ama. Seribu tahun kecuali 50 tahun, 950 tahun. Meskipun demikian, pengikutnya tidak lebih dari sepenuh perahu tatkala datang banjir yang sangat dahsyat. Diceritakan dalam sebagian sejarah murid beliau selama 900 pengikut beliau selama 950 tahun tidak melebihi 80 orang. Tidak lebih dari 80 orang. Dan lihatlah hadis yang ada di hadapan kita. Hadis agung. Kalau Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabatnya ditampakkan kepadaku umat-umat sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat kepadaku. Dinampakkan kepadaku. Saya melihat para nabi datang diikuti oleh kaumnya. Kata Rasulullah ada seorang nabi datang pengikutnya hanya 3 sampai 10 orang. Ada seorang nabi datang pengikutnya 1 2 orang. Ada seorang nabi datang tidak diikuti oleh seorang pun tanpa pengikut. Mereka adalah para nabi yang di atas kebenaran tanpa ragu-ragu, yang di atas jadi kemenangan tanpa ragu-ragu, meskipun demikian ternyata tidak ada pengikut. Berarti pengikut banyak dan sedikit bukanlah satu patokan. Dan yakinlah para kawitin azani Allah wa yakum. Jadi tidak adanya pengikut tatkala Anda berdakwah bukan berarti kegagalan. Disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma'alaika illa Seandainya Rasulullah ini, kalau memang Rasulullah itu tugasnya hanya menyampaikan, apalagi kita. Rasulullah hanya menyampaikan, kita pun hanya menyampaikan. Tugas kita hanyalah menyampaikan dengan cara-cara yang bagus. Tugas kita ya kuat menyampaikan kebenaran dengan cara-cara yang benar. Yang saya tekankan di sini adalah apa yang dulu pernah dikatakan oleh Syekhul al Albani rahimahullahu taala. Yang dulu Dikatakan oleh Syekhul Albani, beliau mengatakan inna da'watana da'watu haq. Bahwasanya dakwah kita ini, dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah ini adalah dakwah kebenaran. Wal haqqu fi nafsihi thaqil dan kebenaran itu dirinya sendiri berat. Kebenaran itu berat, ikhwan. Di saat semua orang senangnya nongkrong di warung, kita kita mengajak orang-orang untuk datang ke masjid untuk di saat semua orang menikmati nikmatnya lagu dan nyanyi, kita mengharamkannya. Di saat semua orang mengumbar hawa nafsunya, kita melarangnya. Di saat semua orang berbuat dengan hatinya, kita melarangnya. Dakwah ini dakwah yang berat. Maka kata Syaikhul Albani rahimahullah taala, jangan tambah keberatan dakwah ini dengan keberatan cara kita menyampaikan. Jangan ditambah berat, tambah berat. Jangan katakan plus kali plus sama dengan min. Salah. Dalam dunia dakwah nggak bisa. Jadi jangan katakan dakwah ya ini adalah berat, maka cara menyampaikannya berat. Maka perlu lean. Ini perlu kelembutan, perlu tata cara yang pas dan betapa banyak saya melihat di lapangan orang-orang yang gagal bukan karena mereka tidak mau menerima kebenaran, tapi cara yang digunakan kurang tepat dan kurang pas. Dan itu adalah materi tersendiri dalam fikih dakwah. Tapi seandainya dia sudah menyampaikan kebenaran, cara yang dia sampaikan sudah benar. Apabila dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengikutnya banyak alhamdulillah. Apabila dengan itu Allah menjadikan dia tidak banyak pengikut, maka cukup dia telah menyampaikan tugas wa ma'alaika illal Yang kedua, seandainya khairu aziz barakallahu fikum. Sebagaimana katakan oleh Syekh di sini, Anda mendidik hanya satu orang, Anda mendidik hanya dua orang, kemudian sampai meninggal dunia pengikut antum itu mungkin cuma satu dua keluarga. Jangan diyakini bahwasanya dakwah sampai di situ. Mereka nanti akan menyebarkan dakwah. Mereka nanti akan mengembangkan dakwah sepeninggal Anda meninggal dunia dan siapa yang tahu kalau memang ternyata lewat murid antum inilah nanti dakwah berkembang. Lewat murid antum inilah nanti dakwah menyebar. Lihat alimah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang beliau dalam dakwahnya selalu dihadang oleh musuh-musuhnya. Beliau dalam dakwahnya dihadang oleh penguasa sehingga beliau akhirnya pun wafat harus di dalam penjara. Tatkala itu para muridnya mengatakan ini Allah, saya yakin bahwasanya dakwahnya beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nanti suatu ketika akan dibangkitkan oleh Allah akan disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang akan mengembangkan dakwahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah mungkin masih berada di dalam rahim-rahim ibu mereka. Mungkin yang akan melahirkan mereka sekarang masih dalam rahim, yang akan melahirkan mereka masih dalam rahim ibunya. Dan ternyata zaman itulah, zaman ini datang masanya. 700 tahun yang lalu. ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala berdakwah Kemudian dakwah beliau masih terhadang, masih terhadang, masih terhadang. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di zaman ini dakwah beliau berkembang. Tidak ada seorang pun di zaman ini kecuali mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapapun dia. Antum mau menyebutkan kelompok apapun. Yang disebut kelompok Salafiyin, sebut kelompok Ikhwanul Muslimin, kelompok kelompok Tablighiyin, sebut kelompok-kelompok yang lain, mereka tidak lepas dari ucapan Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah taala di sebagian kitab mereka meskipun di sebagian ini salah. Kalau dalam bahasa kita sekarang mengatakan demam, demam ibu Taimiyah, demam panggung. Jadi jadi booming, jadi lafaz beliau, ucapan-ucapan beliau, kitab-kitab beliau dipelajari, disebarkan, ditulis dalam disertasi, ditulis dalam tesis dan yang lainnya. Setelah 700 tahun yang lalu, beliau wafat terdolimi di dalam penjara. Alimah Muhammad Ibn Abdul Wahab dan yang lainnya. Sejarah adalah bukti yang nyata. Dan sekarang setelah 700 tahun Syekhul Islam meninggal dunia, sekarang kita kitabnya dicetak, kita kitabnya dipelajari. Setelah yang lainnya, maka pahala-pahala dari ilmu, dari dakwah, kesungguhan yang beliau ajarkan, beliau dapatkan meskipun sudah 700 tahun yang lalu beliau di dalam alam kuburnya. Dan itu yang ingin ditekankan oleh Syekh, jangan pernah putus asa. Wallahi ya akhwan, saya mengatakan niatkan engkau pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Farubbaha milifikhin liman ra'ahu min." Betapa banyak orang itu yang ngerti dalil, dia itu tidak mampu menyampaikan. Dia menyampaikan hanya kepada satu dua orang. Ternyata dia menyampaikan kepada orang yang lebih fakir daripada dia nanti setelah dia meninggal dunia. Wallahu Nah, ini hal yang perlu untuk kita sadari dalam dunia dakwah, dalam dunia manhaj, tidaklah kita sabar dalam berdakwah, teguh di dalam dakwah, kuat ya kuat. Kalau antum nanti pulang, kemudian antum menemui tempat semacam ini, di tempat semacam ini dakwah hampir nggak ada tantangan. Tantangan apa yang dia hadapi? Di hadapan dia murid-muridnya mau ngomong dari yani A sampai Z tidak ada yang menentang, mau berfatwa apapun tidak ada yang membantah. Tapi kalau sudah pulang ke kampung, sudah pulang ke daerah, di hadapan dia semua semua orang berada dalam kebid'ahan dan kemaksiatan. Dari mana dia harus mulai? Maka butuh hikmah, butuh kejelian dan butuh kesabaran. Jadi butuh keyakinan tatkala dia akan memulai dakwahnya. Baik. Al-waqfah al-isyru yang ke-20. Salamatul qalbi minal amrat. Selamatnya hati dari penyakit. Inna mimma uthira anis sahabah. Semuanya termasuk yang di diwayatkan, yang diasarkan dari para sahabat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Salamatul qalbi ala ba'dihim. Keselamatan hati mereka, bersihnya hati mereka, sucinya hati mereka terhadap saudara-saudara mereka yang lain. Zakar Ibn Abi Dunya, Al-Imam Ibn Abi Dunya menyebutkan di kitab Islam, dalam kitab asam, kitab judulnya asam sam tu diam. Anna kalaman jara baina Sa'ad bin Abi Waqqas wa Khalid ibn Abdul Walid. Semuanya saat bin Abi Waqqas terjadi sedikit permasalahan pertengkaran antara beliau dengan Khalid ibn Walid. Hal sini ya kawan pertengkaran namanya manusia ya akhir manusia kalau hidup bermasyarakat siapapun dia pasti bertengkar jangankan para sahabat yani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya antara istri Rasulullah dengan istrinya bahkan antara Nabi Allah Musa dengan Harun pernah terjadi permasalahan dalam masalah-masalah hidup manusiawi saat bin Abi Waqqas ada sedikit permasalahan dengan Khalid. Maka Khalid mengucapkan kata-kata yang mengandung celaan kepada Sa'ad. Mendengar itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Khalid, la tasubbu ashabi, falu anfaqa haduhum nisfa uhudin zahaba ma balahu ta'hadihim wala nasifan. Jangan kalian mencela sahabat. Seandainya salah seorang di antara kalian meninfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan sampai mencapai apa yang diamalkan oleh para sahabat satu mut di kalangan mereka dan tidak pula separuhnya. Saya ingin katakan pada sebagian ikhwan bahwa Rasulullah kalau membicarakan tentang satu yang besar selalu ngomong Gunung Uhud. Kenapa? Karena Gunung Uhud adalah gunung terbesar di Medina. Dan anak punya keyakinan seandainya di Medina ada gunung yang lebih besar daripada Uhud, saya Rasulullah akan menyebut gunung itu. Tapi Rasulullah menyebut Uhud karena memang itu adalah gunung terbesar. Perhatikan hadis ini. Kejadian itu adalah antara Khalid, seorang sahabat, dengan saat seorang sahabat. Hanya bedanya Khalid dengan saat kalau saat adalah minas sabiqin dan awali orang-orang yang pertama kali masuk Islam sedangkan Khalid adalah masuk Islam setelah peristiwa Hah? peristiwa Hudaybiyah Khalid masuk Islam setelah perang atau setelah perjanjian Hudaybiyah dan sudah kita bawakan pada waktu-waktu yang kemarin makna dari as bikin al-awwalun adalah orang-orang para sahabat yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar sebelum peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Jadi terjadi kesenjangan keutamaan, terjadi perbedaan keutamaan antara Sa'ad dengan Khalid. Sa'ad bin Waqqas lebih mulia dibandingkan dengan Khalid ibn Walid. Tatkala Khalid mencela Sa'ad, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Khalid dengan mengatakan jangan kau celah sahabatku. Ini kalau yang melakukannya Khalid. Bagaimana kalau yang melakukannya adalah orang yang tidak berbau sahabat, orang yang jauh dari generasi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lebih lebih lagi sesuatu yang perlu untuk dicermati. Kembali pada masalah kita. Saja rojulun ila Sa'ad. Maka datanglah seseorang kepada Sa'ad wa fi Khalidin dan beliau mencela Khalid ibn Walid. Orang tadi mencela Khalid di hadapan Sa'ad Faqala Sa'ad Maka berkata Sa'ad "Nah, dia mengaku ay usmut." Maksudnya dia diamlah. Wa kuffa an berhentilah kamu dari mengatakan itu. Fa inna ma bainana lam yablu dinana karena perselisihan antara kami, antara saya dengan Khalid tidak ada kaitannya dengan urusan agama. Kau oh, dia nggak usah ikut komentar. Iya bagaimana bersihnya hati para sahabat terhadap sahabat yang lainnya, meskipun terjadi pertengkaran, tidak dibawa-bawa dalam urusan agama. Penyakit para duaat di zaman sekarang adalah kalau terjadi masalah dunia dibawa-bawa kepada masalah manhaj. Penyakit sebagian doa, kalau dia nggak senang kepada orang lain dalam masalah dunia, ada permasalahan dalam masalah dunianya, lalu dibawa doa kepada masalah agamanya. Dicari-cari kesalahan dalam masalah agamanya. Wa Abu Dujana dan Abu Dujana, salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakhala alaihi rajulun fi marami mautih masuk kepadanya menemui dia seseorang tatkala sakit yang akan meninggal dunia, sakit parah pada waktu meninggal dunia. Wa wajhuhu yatahallal dan wajahnya Abu Dujana tatkala itu berseri-seri padahal akan meninggal dunia. Fakal maka orang tadi mengatakan nasya'nu ada apa yang memang dengan kamu? Kamu sakit yang parah semacam ini. Kok wajahmu malah berseri-seri? Kal berkata sahabiyul jenil Abu Dujana laisa fi qalbi ghillun ala ahadin minal muslimin. Di hatiku tidak ada perasaan dengki sedikit pun kepada salah satu di antara kaum muslimin. Wala yakfi hadha an nubghidha fillahi abada. Namun hal ini tidak menafikan kita membenci orang lain karena Allah. Fal bughdu fillahi lahu sya'nu. Benci karena Allah mempunyai kondisi tersendiri walakinnal musibah namun yang jadi musibah antara ahada ahlul khair engkau melihat salah satu di antara orang-orang yang baik yattaqidu qalbahu hikdan ala akhih yang hatinya membara karena dengki ala akhihi pada saudaranya yang lain idza khalafa fi mas'alatin apabila menyisihi dalam satu masalah apabila terjadi perselisihan dalam satu dua masalah musawwirun fiha padahal perselisihan itu bisa dibenarkan id qad yakunu min al khilaf fiha min babi khilafit tanawwu' karena bisa jadi perselisihan itu adalah perselisihan yang sifatnya tanawwu' lakin tajidu anna hunakal jafa' Namun kau dapatkan di sana ada jafa, ada kes, ada kekerasan. Walhillah ada kebengisan wal farah bil fadhi dan ada kebanggaan tatkala bisa mencela orang tadi. Wat tafarruh dan merasa senang idza sami'a man yashtumuhu wa yantaqidu apabila dia mendengar ada orang yang mencela dan mengkritiknya. Wa mislu hadza fil dan semacam ini kebanyakannya yakunu sababan fi naz'il barakati fil ilmi wal barakati fil fahm menjadi sebab tercabutnya barokahnya ilmu dan barokahnya pemahaman wa bawadir taufiqil ilahi dan tercegahnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala apa wa bawadir taufiqil ilahi qad taqillu dan taufik dari Allah menjadi sedikit ukubatan lahu sebagai hukuman bagi orang tadi Wahada dan hal ini. Wallah demi Allah mimma attala masirat sahwa yang nihilkan yang ma yani mutuskan perjalanan kebangkitan dakwah Islamiyah, dakwah al sunnah antara akhwani syaqiqain. Engkau melihat ada dua orang yang bersaudara kandung, min rahim min wahid dari satu rahim, satu ibu, yakhtalifani fi mas'alatin min khilaf tanawwu' keduanya berselisih dalam satu permasalahan perselisihan tanawwu fayassirru fayassirru kullu minhum ala ra'yi masing-masing ngotot pada pendapatnya sendiri wa yata'assabu hadza li Zaidin wa hadza li Amrin yang ini ta'assub pada satu orang dan yang ini ta'assub pada orang yang lain ini ta'assub pada si Zaid ini ta'asub pada siapa? Perhatikan ikhwan azan ya Allah wa Satu masalah yang ingin dipaparkan oleh Syekh rahimahullah taala. Pertama, tidak perlu kita itu mempunyai perasaan dengki, perasaan jengkel, perasaan gak suka pada sesama saudara bukan berarti kita tidak ada benci fillah. Karena salah satu di antara kewajiban kita seorang muslim adalah al-hubbu fillah wal fillah. Kita cinta orang lain karena Allah. Kita cinta, kita benci kepada orang lain karena Allah. Itu adalah satu akidah dan merupakan salah satu di antara pondasi Islam, pondasi al-wala wal bara. Namun kata Syekh yang sangat disayangkan dan yang membuat hati ini miris ter, yani, teriris oleh pisau sembilu adalah tatkala hal ini terjadi di kalangan dua ada satu seorang dai yang berselisih paham dengan seorang dai yang lainnya. Perselisihan itu dalam masalah-masalah yang bisa ditolerir. Masalah-masalah yang ada musawul syar'i. Masalah-masalah yang ada titik kebenarannya. Karena perbedaan pendapat ya ikhwan itu ada dua macam. Insya Allah akan disebutkan dengan panjang lebar oleh Syekhun dan Mubarak Karena materi itu sudah berlewat. Tadi tidak mungkin ada paparkan ini kecuali menyinggung sedikit. Perselisihan ada dua macam. Perselisihan yang sifatnya itu tawar, kontradiktif, yang benturan antara satu dengan yang lain. Satu mengatakan haram, satu mengatakan halal, satu mengatakan sunnah, satu mengatakan bid'ah, satu mengatakan syirik, satu mengatakan tauhid. Itu adalah perselisihan tawar kontradiktif. Ada perselisihan itu yang sifatnya tahu. Dari kata-kata nau, yang menunjukkan ragam. Tidak kontradiksi, hanya menunjukkan ragam. Hitam dan hijau itu nggak sama, tapi nggak harus berkurang. bukan Bukankah begitu? Hitam dan hijau. Antara ikan dan sambal itu bukan sesuatu yang sama, tapi nggak harus berkurang. Kalau digabung malah enak. Antara gula dan kopi itu beda, warnanya beda, rasanya beda. Itu sesuatu yang nggak sama. Tapi nggak harus dibenturkan. Digabung malah enak. Itu namanya khilaf tanawwu. Nggak sama, tapi nggak harus kontradiksi. Kayak gambarannya? Gambarannya, azan ya Allah wa Khilaf tanawwu. Ada banyak perselisihan di kalangan para ulama, perselisihan di antara para duat, perselisihan di antara para aswana salafiyin. Itu masuk dalam kawasan khilaf yang beda tapi nggak kontradiksi. Para ulama kita dulu berselisih. Doa iftitah itu apa? Al-Imam Syafi'i mengatakan doa iftitah itu wajah tu wajahiyah. Sebagian ulama mengatakan Allahumma ba'id bain. Sebagian ulama mengatakan subhanakallahumma dan yang lainnya. Itu beda, tapi nggak harus dibenturkan. Karena dua-duanya semuanya didukung oleh dalil yang sahih dan tidak benturan antara satu dengan yang lainnya. Baik. Kemudian takbiran pada waktu Idul Idul Adha, Idul Adha, Idul Fitri. Sebagian kelompok mengatakan Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah, Allah Akbar. Sebagian kelompok mengatakan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tiga kali. Padahal dua-duanya riwayatnya dari satu orang dengan sanat yang sama dari satu orang sama-sama sahih dari Abdullah. Coba Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya khilaf. Tak tahu apakah dua dan tiga sama? Tidak. Beda. Apakah benturan? Hah? Tidak. Dua benar, tiga juga benar. Kan gitu. Tiga juga benar. Itu namanya khilaf tanawwu. Ada khilaf ya akhwan namanya khilaf sama, Khilaf kontradiktif. Kunut saja. Bid'ah apa sunnah? Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Imam Malik mengatakan sunnah. Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Gitu ya, sunnah dan bid'ah bisa disatukan? Gak bisa. Ketemunya kapan? Sunnah dan bid'ah disatukan. Baik. Sedekap ba'da ruku. Pada waktu itu tidak, Sunnah dan bid'ah? al alimam al albani mengatakan bid'ah mungkar sayyi'ah. Syekh Ba'as Baz, Syekh Fauzan dan para masyayikhul kiram mengatakan sunnah dalam salat. Salat tasbih Al-Imam Ibnu Taimiyah yakni Al-Imam Al-Qayyim Al-Imam Ibnu Baz al taimiyah mengatakan bid'ah Al-Imam Nawawi Al-Imam Subki Suyuti Al-Albani mengatakan sunnah ini namanya khilaf talak kontradiksi yang satu mengatakan halal yang satu mengatakan haram yang satu mengatakan tauhid yang satu mengatakan syirik. Yang satu ke timur, yang satu ke barat. Tapi itu namanya kontradiktif. Perselisihan yang kuat yang masuk dalam khilaf sama ada dua. Perselisihan khilaf tanawu sudah kita bahas tadi ya. Khilaf sama perselisihan yang masuk dalam khilaf sama itu ada dua. Ikhwan yang masih kecil kalau nggak nyambung nggak apa-apa ya. Karena masalahnya ini perlu anda laporkan uh, khilaf kalau itu di dua macam. Khilaf kalau yang lahu wajhu minan Allah dan khilaf kalau yang ghairu lahu laisa lahu wajhu minan Allah. Dalam bahasa lebih enak khilaf kalau mu'tabar dan khilaf kalau ghairu mu'tabar. Khilaf perbedaan para ulama yang kador tapi kuat perselisihannya. Kuat perselisihannya kuat perselisihannya mungkin sama-sama punya dalil yang sahih. Mungkin dalilnya satu beda cara pandang. Mungkin ini, mungkin itu, beberapa macam dan itu masalah yang panjang dalam ilmu usul fikih. Apa saja poin-poin penting sehingga perselisihan itu masuk dalam kawasan khilaf talab muktabar. Apa tadi muktabar ya, Khilaf yang kontradiksi tapi sama-sama kuat. Mungkin ya kawan, dalilnya satu, beda cara pandang. Cara memahaminya beda. Baik, wanita yang masih haid, tidak anak kecil, tidak menopause, tidak hamil. Kalau diceraikan oleh suaminya, iddahnya berapa? Sebagian para ulama mengatakan tiga kali masa haid, sebagian para ulama mengatakan tiga kali masa Hah? suci. Kenapa kok berbeda? Dalilnya satu. Sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru." Sebagian quru artinya suci. Sebagian mengatakan quru artinya itu namanya dalilnya satu beda cara pandang. Hal ini juga pernah terjadi di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tahu peristiwa perang Khandaq pada waktu perang Ahzab sudah selesai, Allah Subhanahu Wa Taala menggigis ini mengikis habis kekuatan azab dengan angin topan itu, maka Rasulullah SAW karena dikhianati orang-orang oleh orang-orang Bani Quraisy mengatakan kepada para sahabatnya, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraisy. Wahai para sahabatku, jangan ada satupun di antara kalian yang sholat asar kecuali di Bani Quraisy. Berangkat dengan para sahabat. Waktu duhur lewat, waktu asar masuk tatkala masuk waktu asar mereka berbeda pendapat di tengah sana sebagian para ulama mengatakan sholat dulu Bani Qurayza masih jauh kalau kita nekat ke Bani Qurayza jalan kita sampai di sana mungkin Mbak Isya berarti nanti kita sholat asarnya Mbak Isya sholat di sini baru kita berangkat sebagian sahabat mengatakan loh nggak dengar apa sebenarnya Rasulullah tadi Rasulullah tadi pesan Jangan sholat asar kecuali di Bani Kurelo. Mau nyampe nya nanti, mau nyampe nya besok, nyampe nya tahun depan, pokoknya sholat asarnya di Bani Kurelo. Sahabat yang pertama mengatakan, loh bukan begitu. Rasulullah itu maksudnya agar kita, pesan kaya tadi, agar kita itu jalannya cepat. Sehingga waktu asar kita nyampe di Bani Kurelo dan sholatnya di Bani Kurelo. Ternyata kita masih sampai di sini, macet. Ini kalau bahasa kita. Kita masih sampai di sini. Kalau kita nekat sholat asar Bani Kurela, keluar dari waktu asar. Sholat dulu. Akhirnya, enggak. Pokoknya, Rasulullah pesan sholat asar Bani Kurela. Lihat yang mana? Mereka di hadapan Rasulullah sama-sama mendengar ucapannya Rasulullah mimiknya bahasa gaya bahasanya Rasulullah yang raut wajahnya mereka lihat dan mereka semuanya orang Arab asli ngerti bahasa Arab asli mereka semuanya adalah orang-orang yang hidup di zaman wahyu terdidik di fakultasnya Rasulullah SAW. meskipun demikian tatkala mereka berangkat Rasulullah masih di belakang mereka berselisih tengah jalan ada yang ngotot pokoknya yang ngotot pokoknya satu-satu sama akhirnya berselisih pendapat satu berhenti, sholat asar dulu. Satu teruskan perjalanan. Benar. Yang meneruskan perjalanan, nyampe di Bonegoro Bang Isya, mereka sholat ba'da Isya. Sholat asar ba'da Isya. Sesuai dengan memahami mereka, Rasulullah pesannya, sholat asar di Bani Qurayullah. Setelah Rasulullah sampai di Bani Qurayullah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Bani Qurayullah, maka beliau diberitahu ya Rasulullah, jenengan, ngerti jenengan nggak? Ini sampean antum itu kalau bahasa kita. Pesan begini wahai Rasulullah, kita kejadiannya begitu tengah jalan terjadi perselisihan. Ini bagaimana Rasulullah hanya tersenyum simpul nggak menjawab. Menunjukkan ya kawan, senyumnya Rasulullah dua-duanya benar. Yang sholat di jalan, silahkan. Yang sholat di oleh Allah, nah, kenapa? Itu namanya perbedaan persepsi, perbedaan cara pandang, perbedaan cara memahami. Dalilnya satu. Perbedaan-perbedaan semacam ini, tawaf ya kuat, tanggap. Tapi muktabar, maksudnya sama-sama kuat. Lah, perselisihan yang tanggap tapi muktabar, perselisihan semacam ini, anak selalu menasihatkan kepada antum ya, ya kuat, lapangkan dada. Kalau dada antum cuma 30 cm, ditambah jadi 1 meter. Kalau dada antum cuma satu meter ditambah. Ini jadikan dada anda adalah pelabuhan yang luas, mencakup kapal-kapal yang besar. Kalau tidak cukup pelabuhan bandara, kalau tidak cukup bandara bandara internasional, luaskan dada dalam masalah-masalah semacam ini. Jangan dada anda sempit dalam menghadapi masalah-masalah semacam ini. Karena ini adalah khilaf mu'tabar yang terjadi di kalangan para ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebagaimana diceritakan oleh murid beliau, Al-Imam Yunus As-Sadawi, salah satu di antara ulama pada zamannya. Beliau mengatakan, sebagaimana diceritakan oleh Imam Bidhabi rahimahullah ta'ala dalam syarah Amin Bala. Beliau mengatakan, <clears throat> apa tadi? Yang beliau mengatakan, ya kawan, uh, ma ra'aitu ahadan, kata Imam Yunus, ma ra'aitu ahadan a'qal min Syafi'i. Saya tidak mengetahui ada orang yang lebih berpikir yang lebih pintar, yang lebih fakih, yang lebih alim daripada Imam Syafi'i. tuh yaman. Saya suatu ketika dia debat dengan Imam Syafi'i. Dalam satu masalah, akhirnya kita sepakat untuk tidak sepakat. Gitu ya? Maksudnya sampai akhir debat nggak selesai nggak ketemu jalan jadi nggak ketemu jalan titik temu pada Imam Syafi'i beliau yang mengatakan dalam kitab-kitab beliau manadhartu ahadan illa wa arjul haqqa min fami saya tidak berdebat kepada seorang pun kecuali saya harapkan kebenaran keluar dari mulut dia bukan keluar dari mulut saya saya tidaklah saya berdebat kecuali saya mengharapkan barangkali pendapatku salah kemudian kalah kemudian yang dalam perdebatan ini saya bisa rujuk kepada kebenaran kata Imam Yunus Sadafi kita debat dengan Syafi'i kemudian kita pisah tanpa ketemu jalan temu tetap berbeda pendapat suatu hari kita ketemu lagi di tengah jalan setelah perdebatan panjang lebar itu kemudian beliau menggenggam tangan kemudian mengatakan ya Aba Musa ala yastaqimu an nakuna ikhwana walau lam nattafiq fi mas'alah wahai Abu Musa Musa itu kunyahnya Al-Imam Yunus Tidakkah kita bisa untuk tetap menjadi saudara meskipun kita tidak sepakat dalam satu pun permasalahan. Ali Bin Zahabi kemudian mengatakan sebuah kata-kata yang sangat indah. Bahwa seandainya setiap ada orang yang kita berselisih dengannya, yang kita tidak cocok dengannya, kemudian kita hajar, kemudian kita tahzir, maka tidak akan lepas dari dari kita sampai alimamul Marwazi dan Ibnu Mandah. Dan anda katakan, seandainya ada kita pada zaman sekarang, seandainya setiap ada seorang ustaz, setiap ada seorang alim, setiap ada seorang syekh yang salah dalam satu dua masalah, kemudian dihajar, ditahdir, silahkan antum masuk ke dasar lautan untuk belajar. Mau belajar sama siapa ya rojul? Ibnu Hajar dia tergelincir dalam masyair. An-Nawawi tergelincir dalam masyair. Ibnu Hazm tergelincir dalam Jahmiyah. Mau belajar sama siapa antum? Jadi kalau kemudian kita tidak lapang dada dalam khilaf-khilaf yang semacam ini. Maksudnya sedikit satu dua masalah. Ada kegelisiran dalam masalah-masalah yang semacam itu. Selagi khilaf itu muktabar. Selagi khilaf itu muktabar. Yang kedua ya kuat. Ada khilaf sama, itu yang ghairu mu'tabar. Yang enggak dikubris, enggak dianggap. Gimana gambarannya? Gimana effort gambarannya? Satu ada dalil yang kuat, satu berpedoman akal belaka tanpa dalil. Contoh, perselisihan antara ahli sunnah dengan ahlu hmm? bid'ah. Satu mengatakan Abu Bakar adalah manusia termulia. Satu mengatakan Abu Bakar adalah tauhid. Satu mengatakan Aisyah adalah wanita suci disucikan oleh Allah dari langit. Satu mengatakan Aisyah adalah wanita berzina. Siapa yang mau? Orang-orang Syiah Satu mengatakan Al-Qur'an suci terjaga, satu mengatakan Al-Qur'an ternoda. Dan yang lainnya. Khilaf-khilaf semacam ini khilaf talab ghairu tabar. Maka dalam masalah yang kedua inilah yang kita tegas mengatakan ini hak itu batil ini sunnah itu bid'ah ini benar itu salah meskipun kalau yang terjerumus kepadanya adalah seorang imam di antara imam-imam ahlu sunnah tetap kita hormati keimamahannya meskipun kita tolak ucapannya adapun dalam khilaf yang sama yang itu mu'tabar lapangkan dada katakan ini pendapatku yang saya kuatkan. Kalau Anda menguatkan pendapat yang lain, ahlan wa sahlan tafammal, silahkan. Nggak ada masalah. Karena dalam khilaf yang mu'tabar ya kuat bisa jadi Anda mengatakan sekarang A, besok B, besok A lagi. Lihat As-Sana'ani rahmahullah ta'ala. Siapa yang tidak kenal al-imam al-amir As-Sana'ani rahmahullah ta'ala. Beliau yang mengatakan dalam sebuah salam, Dulu saya mengatakan bahwasanya tolak bid'ah itu jatuh. Tolak bid'ah, apa yang tolak bid'ah? Tahu tolak bid'ah? Seorang laki-laki kalau mentalak istrinya saat istrinya haid atau yang lainnya. Tolak bid'ah. Dulu saya mengatakan tolak bid'ah jatuh. Jatuh tak. Setelah saya pelajari, pelajari, pelajari, pelajari, akhirnya saya mengatakan tolak bid'ah gak jatuh sebagaimana pendapatnya Ibnu Taimiyah dan Imam Bukhari. Setelah itu saya saya mengulang kembali pelajaran-pelajaran itu. Akhirnya saya mengatakan tolak bid'ah jatuh dan saya tidak tahu apa pendapat setelah ini. Subhanallah. Ini. Subhanallah itulah yang puan keadilan. Karena memang tolak bid'ah, yakni itu sunnah jatuh apa tidak satu masalah berkepanjangan di kalangan ahli Baik, kita kembali kepada masalah kita. Itu apa? Iklan. Kembali kepada masalah kita. Kembali kepada masalah kita sekarang. mana tuh? Tapi uh, yang jadi ironis pada zaman sekarang antara dua orang dai, antara dua antara dua berselisih. Wallah, bukan perselisihan dalam khilaf talak tapi perselisihan dalam masalah khilaf tanawu bangun masjid sendiri, buat pesantren sendiri, saling tahzir, saling hajar. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana al-manhaj salafi yang didengungkan? Di mana slogan ittiba'ul Quran was sunnah ala manhaj salaf? Mana salaf ya akhwan bukan hanya dalam akidah. Wallah. Ittiba salaf as-salafiyah bukan hanya di dalam manhaj. Bukan hanya dalam metode dakwah, tapi juga dalam akhlak. Tapi juga dalam akhlakul karimah. Bukankah salah satu yang diusung oleh Rasulullah SAW adalah innama itu, liutammima makarimal akhlak? Maka sangat ironis kalau ada orang yang mengatakan akhlak itu pada nomor sekian. Pada nomor sekian ya rojul. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan akhlak adalah pada martabat yang sangat tinggi. Dan itu sesuatu yang perlu jadi untuk kita belajar. Sesuatu yang perlu. Khilaf tanawu. Terkadang ya, antara ini antara itu. Terkadang antara ini antara itu. Dan betapa banyak masalah-masalah yang itu masuk dalam kawasan kekuasaan khilaf. Sampai pun tawaf tapi bisa ditolerir. Kenapa kita tidak bisa tolerir? Lihat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang tatkala dia ditanya apa hukumnya orang sholat pada waktu haji di Mina? Nah, salatnya dua rakaat sebagaimana perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata tatkala beliau sholat di belakang Rasulullah bin Affan yang berpendapat bahwasanya apa yang mana? salat di Mina empat rakaat, maka beliau sholat empat rakaat. Tatkala ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Maka beliau mengatakan, innal al khilafu syar innal khilafu syar. Bahwasanya perselisihan dalam masalah semacamnya adalah satu kejelekan. Ini perlu ini untuk kita sadari. Dan yang lebih parah lagi, terkadang hal itu bukan ada, tapi dicari-cari karena dia sudah kedung jengkel, dengan si A, ada masalah urusan bisnis, ada masalah urusan pesantren, ada masalah urusan hubungan. Akhirnya cari-cari kesalahan, cari-cari yang penting beda. Ustadz itu menfakmakan gini, saya yang penting beda, dibantah. Yang penting menampakkan beda. Padahal terkadang dalam khilaf tanam. Nah, wahai kana ahlu sunnah demikianlah dulu para ulama harusnya yarawna khilafat at-tanawwu' da'iratuhu wasi'ah. Hai. Naam jika kana al-ikhtilaf wa ikhtilaf tamam. Iya. Jika khilaf itu khilaf tamam. Falau sakata min sakata la yu'dahu lahu. Seandainya dia benci kepada yang dia benci, maka dia tidak dipermasalahkan. Kita ya, ikhwan. Yang dimaksud oleh syah adalah khilaf tamat jika ghairu mu'tabar. Apabila namun apabila khilaf tamat itu mu'tabar, maka sesuatu yang perlu untuk kita cermati kayak tadi. Wa inna ma yud'alahu bil hidayah. Namun di doakan mendapatkan petunjuk. Lakin namun al musibah satu musibah. Idza kana khilaf tanawu apabila khilaf itu tanawu Wa ma'adzalika tajidul jafa bin nawar. Meskipun demikian kau melihat orang itu sangat kasar dalam pandangnya. Wa adam salam dan tidak mau salam. Wa adam aktirhab dan tidak mau menyambut. Walid jihad dan tidak mau sumringah. Apa sumringah bahasa Indonesia? Bimujarrat annaka khatta'ta man yuhib sekedar engkau menyalahkan orang yang kau cintai aulam tuwafiqhu ala rakyat lahu atau engkau tidak sepakat dengan dia dalam pendapatnya fa ainal fiqh wa ainal basirah mana fikihmu mana ilmumu hadza la syak min al ini tidak ada ragu termasuk kebodohan wa huwa yukhalifu manhaj sahabat dan ini menyelisihi manhaj para sahabat bal balamat salamatul qalbi wa ma'rifatul aqwa bain sahabat bahkan keselamatan hati dan mengetahui kebenaran, eh, mengetahui hak saudara antara para sahabat sampai an alal kabirus sahira. Para sahabat senior tanya kepada para sahabat junior. Para sahabat yang gede tanya sama yang kecil, yang masih kecil. Wa an yastafidal kabiru minas saghir dan orang yang besar mengambil faedah ilmu dari yang kecil wa an yata'addab as saghiru wa huwa ya'rifu haqqal kabir. Jadi yang kecil pun mempunyai adab yang besar dan mengetahui haknya orang-orang yang yang lebih tua. Ini ikhwan, satu hal yang perlu kita renungkan. Wallah, yang sangat perlu untuk kita renungkan dalam masalah manhaj. Ingat, akhlak adalah buah dari apa yang ada dalam hati. Bagaimana kita bersikap Bagaimana kita berbuat itu adalah cermin dari keselamatan akidah yang ada pada diri Anda. Sekali lagi, bahwasanya salafiyah ini hanya bukan hanya dalam akidah dan manhaj, tapi dalam akhlak, dalam fikih, dalam muamalah dan dalam yang lainnya. Maka cermati hal-hal yang semacam ini. Terkadang ada berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang itu sebenarnya bukan masalah prinsip, jadi masalah-masalah misal sehingga bencana demi bencana yang menerpa dakwah salafiyah negeri kita seringnya berangkat dari kurang luasnya dada dan kurang lapangnya hati dalam menghadapi masalah-masalah yang semacam ini. Kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana keselamatan hati mereka, di mana sucinya hati mereka sampai yang senior tanya sama yang junior. Tidak mengatakan saya lebih tua belajar duluan, saya lebih banyak makan garam hidupan dia masih sedikit gitu kenapa saya tanya kepada yang kecil wallahi akhwan ilmu adalah fadlullah yu'tihi man yasha'u min ibadih ilmu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa pun yang dikehendaki mungkin anda sudah tua gak tahu yang lebih kecil mengetahui sehingga harus bertanya kepada dia kepada dia lihatlah potret gambaran para sahabat Fahad Umar Inilah Umar bin Khattab, Umar Al-Faruq yang pendapat-pendapatnya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Faruq yang dikatakan oleh Rasulullah SAW seandainya ada nabi setelah maka dia adalah Umar. Inilah Umar Al-Faruq yang dikatakan oleh Rasulullah fa inna likulli qaumin muhaddats wa muhaddatsu hadhihi ummah Umar bin Khattab. Setiap kaum ada orang yang diberi ilham dan diberi ilham adalah Umar bin Khattab dan dialah orang yang dikatakan oleh Rasulullah seandainya Umar lewat satu jalan maka syaitan akan lewat jalan yang lainnya orang semacam itu fahada Umar fi auji khilafatih di tengah-tengah kehilafahannya di kemegahan kehilafahannya kehilafahan Umar bin Khattab yang menggetarkan kursi Persia dan Romawi yas'alu aliyan an ba'dhi ma ashkala bertanya kepada Ali yang lebih junior jauh lebih kecil tentang masalah-masalah yang muskil tentang masalah-masalah yang rumit wa ma'kthar masa'ala Umar aliyan dan alangkah banyaknya Umar bertanya kepada Ali bin Abi Thalib jadi bertanya kepada Ali ibn Abi Thalib fa fi kitab ar-ruh di kitab ar-ruh Zakara Ibnu Qayyim berkata lima Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, "Anna Umar qala" bahwasanya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, as'ilatun thalathatun." Ada tiga pertanyaan. Wajidtu anni sa'altu anha Nabiyullah. Terus dulu seandainya saya ingin untuk menanyakan hal ini kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah sudah meninggal dunia. Sekarang sudah nggak bisa lagi ditanya. Fakal, maka Ali mengatakan hati-hati sampaikan pertanyaanmu. Apa pertanyaan yang ingin kau sampaikan kepada Rasulullah? Fasa'alahu. Umar pun menanyakan pertanyaan itu kepada Ali. Fa'ajabah. Dan Ali pun menjawab. Kerendahan hati. Ketawabuan. Ini ketawabuan. bahkan Umar ala jalalati qadrihi. Bahkan Umar radhiyallahu an. ini ala jalalati qadrihi meskipun di sokong oleh kedudukan yang agung fi majlis khilafatihi di majlis khilafahnya Yudni bin Abbas mendekatkan Ibnu Abbas Ibnu Abbas ya kawan kala itu masih kecil karena Ibnu Abbas ketika Rasulullah meninggal dunia beliau barusan balik atau mendekati balik sekitar umur 15-an sedangkan masa khilafah Abu Bakar hanya ya, hanya dua tahun jadi berarti tatkala Khalifah Umar jadi Khalifah, tatkala Umar jadi amir Mukminin Ibnu Abbas sekitar umur 17-an masih ABG. Masih kecil. Masih kecil. Meskipun demikian, yani wa huwa fi sinni ashar abna'i. Ibnu Abbas itu umurnya adalah seumur dengan anaknya Umar yang paling kecil. Wa mastankafa wa la taraffa an dhalik. Beliau tidak nyombong dan beliau tidak meninggikan diri dari hal itu. Kapan ini terjadi ya kawan? Setiap kali Umar itu ada masalah, beliau selalu mengundang para pembesar-pembesar sahabat, para ahli badar, para orang-orang senior-seniornya para sahabat, terutama yang ikut dalam perang badar. Tapi ada satu keganjilan dalam masjidnya Umar. Semua orang tua, ada satu anak kecil umur belasan tahun Abdullah bin Abbas sehingga para sahabat yang ingin protes ya amirul mukminin <clears throat> kenapa engkau hadirkan Ibnu Abbas dalam majelis ini padahal kita semua punya anak-anak yang seumur dengan dia punya anak-anak yang seumur dengan dia ini yani maka uh, Umar mengatakan kalian akan mengetahuinya nanti pertemuan depan para sahabat diundang lagi ke majelis khalifah Ibn Abbas pun diundang. Ibn Abbas mempunyai firasat ini undangan bukan kayak biasanya. Ini undangan uji coba, uji nyali. Ya. Ini kayak bukan kayak biasanya. Ibn Abbas kemudian Amirul Mu'minin kemudian mengatakan apa yang kalian ketahui tentang firman Allah Subhanahu wa taala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba Apabila telah datang kemenangan dan manusia telah masuk Islam secara berbondong-bondong, maka yakni tasbihlah kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah dan akhir dari ayat ini. Para sahabat mengatakan ayat ini maknanya jika Allah memberikan kemenangan kepada kita, maka Allah merintahkan kepada kita untuk memujinya dan minta ampun kepadanya. Nah itu maknanya kan itu terjemahannya kan begitu. Sebagian sahabat, para sahabat senior, diam tak komentar maka kemudian beliau Amir Mu'minin mengatakan kepada Ibn Abbas, apa yang kau katakan tentang ayat ini wahai Ibn Abbas? Maka Ibn Abbas mengatakan, ayat ini Allah tatkala menurunkan ayat ini adalah sebagai tanda rambu-rambu bahwasannya ajalnya Rasulullah sudah dekat. Ajalnya Rasulullah sudah dekat. Maka karena ajalmu sudah dekat, jadi karena ajalmu sudah dekat. Maksud dari ayat ini, "Idza jaa nasrullahi wal fath" apabila telah datang kemenangan Allah dan telah datang pembukaan kota Mekah ini wahai Muhammad ketahuilah bahwasanya ini adalah tanda ajalmu sudah dekat maka karena ajalmu sudah dekat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir maka bertasbihlah kepada Allah dan istighfarlah engkau kepada Allah kenapa ya kawan orang itu adalah kayak rembulan kecil besar besar besar besar besar besar kalau sudah pada puncak purnama dia nggak akan bertahan lama cuma semalam besoknya dia akan mengecil lagi mengecil lagi mengecil lagi terus hilang itulah sunnatullah dalam kehidupan Rasulullah SAW berdakwah dihina, dicaci, diusir, dilempari. Kemudian ke Taif dilempari, ke Madinah ditolong. Kemudian kuat kuat kuat kuat sampai pada puncaknya beliau mengendalikan Arab. Kalau sudah selesai menguasai negeri Arab, beliau menjadi orang yang paling dihormati. Dunia gemetar mendengar namanya. Ayat-ayat semua hukum-hukum sudah turun. Islam sudah sempurna. Sudah pada puncaknya. Untuk apa hidup setelah sempurna? Tidak ada lagi yang perlu dikerjakan. Setelah itu, Hah? Oleh karena itu antum jangan pernah berharap jadi orang sempurna ya kawan. Kalau sudah sempurna mati. Tidak lagi mati. Ngapain hidup lama-lama sudah sempurna? sudah Belum lama-lama. Dan itu hukum. Ini. Maka Umar mengatakan, Umar mengatakan, Umar wahai ibn Abbas, saya tidak mengetahui makna dari ayat itu kecuali apa yang kau sebutkan. Kecuali apa yang kau sebut Jadi beliau tidak merasa sombong, tidak merasa risih ini untuk membenarkan pendapat dari seorang sahabat kecil dan menyalahkan pendapat dari para senior para sahabat. Nah, wa ayatan ala hadza salaful ummah. Dan inilah yang dilakukan juga oleh para ulama salaf. Fal Farrah, Al-Imam Al-Farrah, misalan min ru'usi ahli ilmi fil Beliau adalah puncaknya para ulama dalam ilmu bahasa. Wa al Kisai, begitu juga dengan Imam Al-Kisai rahimahullah. Beliau juga seorang imam dalam ilmu bahasa dan ilmu qiraah. Illa al Farra' akbaru sinnan. Hanya saja Farra' lebih tua. Wa aktsaru ilman dan lebih eh, banyak ilmunya, lebih berilmu. Wa ma'a kana yu'azzimul Kisai. Meskipun demikian, Al-Imam al farra mengagungkan Al-Imam Al-Kisai wa yuzhiru tabjilahu amaman nas dan menampakkan pengagungan kepada Imam eh, kepada Imam Al-Kisai di hadapan manusia wa yadhkuru fadailahu wa syama'ilahu dan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Al-Kisai. Dan ini ya, akhwan dilakukan ini oleh para ulama-ulama kita. Lihat misalkan Asy-Syaikh Muhammad bin Salih Saimin rahimahullah ta'ala. Beliau mempunyai kitab Syarah Hilyah Talib Ilmi. Ketiga. Syarah Hilyah Talib Ilmi ya kawan salah satu di antara keajaiban Syekh Muhammad. Kenapa ya kawan? Kebiasaan para ulama itu adalah mensyarah ulama kitabnya ulama yang lebih senior daripada daripada dia kebiasaan para ulama itu yang namanya mensyarah itu adalah kitab orang di atas dia atau minimalnya yang sederajat dengan dia atau kitab dia sendiri biasanya para ulama Fakul Bari Ibn Hajar mensyarah kitabnya Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya tapi tapi yang ini Syekh Muhammad mensyarah kitabnya Syekh Bakar Abu Zaid Siapa lebih junior? Syekh Muhammad bin Sulaiman atau Syekh Bakar? Syekh Muhammad lebih senior daripada Syekh Bakar Muslim. Syekh Muhammad lebih banyak ilmunya, lebih yakni banyak pengalamannya, lebih tua umurnya. Meskipun demikian, beliau tidak sungkan, tidak risih untuk mensyarah sebuah kitab yang ditulis oleh seorang yang pada derajat murid-muridnya. Pada derajat murid-muridnya. Dan begitulah para ulama bersihnya ahlul ilmi dalam hati dan dalam ini e, kalbu mereka. Fasalamatul qalbi daraja alaihi sahaba Kesucian hati, keselamatan hati, bersihnya hati yang dijalankan oleh para sahabat. Tamasyian al-nusus untuk berjalan bersama nas kita ta'ala bersama firman semata firman Allah Subhanahu wa taala wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa mereka mengedepankan melebihkan daripada diri mereka kepada orang lain walau kana bihim khasasa meskipun mereka sangat butuh kimmatul athar wa qawluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau menjadikan hati kami punya kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Fa kaifa nanshudu talibul ilmi tawfiqa fil umur? Bagaimana kata Syekh? Perhatikan kata ini ya kawan. Bagaimana seorang penuntut ilmu yang nasyud mencari at tawfiq mendapatkan taufik fil umur dalam perkara? Bagaimana seorang penuntut ilmu. Dia menginginkan ilmunya bermanfaat. Bagaimana seorang penuntut ilmu, seorang santri, seorang dai, seorang salafi menginginkan dakwahnya berbarokah, menginginkan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Ternyata hati dia, ternyata hati dia penuh dengan bara kedengkian kepada saudaranya yang lain. huwa yughmiru syahna wallawina ala akhwanihi padahal dia itu menyimpan rasa dengki, rasa dendam kepada saudara-saudaranya. Nas'alullah salamata sadri wa taharatahu minal ghilli wal wal hasad. Kita mohon kepada Allah keselamatan hati dan sucinya dari dengki dan hasad. Dan anak katakan di akhwan, terus saya katakan di awal ini kajian majelis daurah ini tidak selamanya barokahnya ilmu itu karena kecerdasan. Tidak selamanya barokahnya ilmu itu karena kepintaran. Tidak selamanya manfaatnya ilmu itu adalah karena tingginya derajat. Pinter, jenius. Tapi terkadang barokahnya ilmu itu adalah karena perkara-perkara yang lain. Karena sucinya hati, karena keikhlasan hati, karena yang lain betapa banyak orang-orang yang kita kenal lebih jeli, Betapa banyak orang-orang yang dulu di sekolah dia adalah selalu dan yang pertama. Betapa banyak orang-orang yang dulu pada waktu pelajaran tidak terkalahkan. Ternyata sekarang tidak tercium baunya. Di mana ilmunya? Di mana yakni kajian-kajiannya dahulu? Di mana keagungannya? Orang-orang semacam itu terkubur sebelum jasadnya terkubur. Padahal orang-orang dulunya biasa-biasa saja. Tapi hatinya bersih, hatinya selamat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu ilmu yang barokah, menjadi satu ilmu yang yang manfaat. Karena saya katakan ya, kawan, pada waktu yang kemarin, kitab Arba'in itu berapa judulnya? Kitab yang berjudul Arba'in itu berapa? Hah? Ratusan ya, kawan. Arba'in yang kita kenal aja Arba'in Nawawi. Ada Arba'in, ada Arba'in. Sebelum Nawawi banyak kita Arba'in, setelah Nawawi banyak kita Arba'in. Kenapa yang antum kenal cuma Arba'in Nawawi? Banyak yang perlu untuk dipelajari. Mungkin karena keikhlasan, mungkin karena kebarokahan, mungkin karena yang lainnya. Dan sesuatu yang sangat ditekankan keselamatan hati dan menjaga adab kepada sesama, terutama kepada masyarakat dan terutama kepada ini para terutama kepada para guru. Adapun kalau hatinya penuh, ini kalau hatinya penuh dengan kejengkian, hatinya penuh dengan kejengkelan, terkadang hal itu menjadikan ilmunya tidak berbarokah. Wahakadakan ahlu sunnah. Demikian juga para ulama ahlu sunnah. Ya rawna khilafat tanawwa dairatuhu wasi'. Mereka berpandangan bahwa khilaf tanawwa itu kawasannya sangat luas lakin qulubuhum salimatun namun hati mereka itu sempit eh sempit selamat qad yakhtalifuna fi masail mereka berselisih dalam banyak permasalahan wa tabaqqal qulubu safiyah dan hati mereka suci bersih fa kaifa yuqal fi lalu bagaimana dikatakan pada sebagian orang alladzi law tukhalifu fi juz'iyatin wahidah seandainya engkau menyelisihi dia dalam satu masalah ja'alul amala ma'aka faisalan wala'an wa engkau jadikan masalah itu sebagai pemisah untuk wala dan bara perhatikan ya akhwan para ulama-ulama kita antara Syekh bin Bas antara Syekh bin Bas dengan Syekhul Albani apakah keduanya sepakat dalam permasalahan bahkan anda katakan kalau antum melihat hadis ilmu hadis kedua imam itu banyak perbedaan. Kalau antum melihat fikirnya kedua imam itu, banyak perbedaan. Kalau antum melihat cara berpandang, cara pandang imam itu, kedua imam itu banyak perbedaan. Ternyata perbedaan demi perbedaan, keduanya saling memuji. Syinibas yang mengatakan itu tahta adinis sama a'lam hadis Rasulullah min Syekh Nasir. Saya tidak melihat di bawah kolong langit ini yang lebih alim terhadap hadis Rasulullah dibandingkan dengan Syekh Al-Albani dan murid-murid Syekh Al-Albani sering mengatakan Syekh Al-Albani kalau menyebut ulama yang disebut hanya dua Syekh bin Bas dan Syekh Utsaimin padahal perselisihan antara keduanya tajam dalam beberapa permasalahan sampai pun dalam masalah fatwa-fatwa seharian ada satu fatwa yang perlu kita jadikan turunan bagaimana mereka mensikapi fatwa jika ya masih memungkinkan dua-duanya benar Syekh Abdul Aziz juga dalam kitabnya Syekh Al-Imam Ibn Bas menceritakan suatu ada seorang santri sedang dibonceng oleh Syekhul Albani naik mobil. Syekh Albani nyetir. Nyetir, nyetir mobil. Syekh Albani subhanallah ya kawan. Jago pembalap. Kalau nyetir cepat gitu ya. Santrinya ini ketir-ketir, kalau nobrok mati. Karena mengatakannya sih haram ini nggak boleh nyetir kayak begini cepatnya. Ini ini nyetir kayak begini cepatnya ini masuk dalam firman Allah wala tulku biaidikum ila Jangan menjerumuskan dalam kebinasaan. Syalbani kemudian mengatakan kata siapa? Kata Syekh bin Bas Syekh bin Bas berfatwa nyetir itu nggak boleh cepat-cepat. Kalau nyetir masuk dalam ini me, apa yani masuk dalam menjerumuskan diri dalam kebinasaan. karena kalau lambat-lambat nabrak paling ya pinjam dikit gitu kan. kalau cepat nabrak mati gitu. Kan, gitu. Asy'al Bani tersenyum setengah tertawa mengatakan tolong sampaikan sama Syekh bin Bas kalau anda ketemu dengan dia itu adalah fatwa orang yang nggak pintar nyetir dia iya, kan sebenarnya buta nggak bisa nyetir gimana cara nyetir boleh buta iya. muridnya murid ini mengatakan awas sih tak sampaikan nanti sama Syekh Bin Saya sampaikan aja. Setelah waktu berjalan, eh, bertemulah murid ini sama Syekh Bin di Haram Al-Makki di Mekah. Kemudian dia ngomong sama Syekh, suatu ketika saya bersama Syekh Nasir di mobil. Saya cepat saya sampaikan Anda memfatwakan kalau nyetirnya cepat itu haram karena masuk dalam walatul kuda itu tahun. Eh, Syekh, dia jawab itu adalah fatwa orang yang nggak bisa nyetir orang nggak bisa nyetir maka Syekh Bin Bas bukan marah beliau tertawa sebelum mengatakan kalau ketemu dengan Syekh Nasir al katakan sama dia itu adalah fatwa orang yang belum pernah merasakan bayar dia apa bayar dia ya kalau orang nyetir nabrak orang mati kan wajib bayar dia berapa biarnya 100 ekor unta kalau satu ekor unta 10 juta berarti satu miliar itu adalah fatwa orang-orang yang belum pernah merasakan pahitnya bayar diat Jadi fatwa mereka itu bukan, tapi sikapnya subhanallah itu bukannya fatwa sambil senyum. Gitu, bukannya fatwa sambil senyum. Lihat hati para ulama kita bersih dalam masalah-masalah ijtihadiyah semacam itu. Dalam masalah-masalah ini ijtihadiyah. Dan alangkah agungnya yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sa'ud Saimin rahimahullah taala kalau Anda berselisih dengan orang lain dalam satu masalah yang ada kemungkinan sama-sama benar, maksudnya dalam masalah yang sama-sama punya dalil, tapi akhirnya mentok juga nggak ketemu, maka sebenarnya antum sepakat dalam satu hal, yaitu sama-sama ingin mencari kebenaran dari Al-Quran dan as Dan dalam satu musim langsung Lihat bagaimana para ulama, meskipun mereka berselisih dalam banyak hal, tapi hati mereka suci dan bersih terhadap imam yang lain. Dalam musim ini cerita ini diceritakan oleh Syekh Muhammad Hasan Al Misri. Dalam musim haji, dalam satu tema, ketemulah tiga imam besar zaman ini. Syekh Mibas, Syekh Syekh Albani. Jarang-jarang ada tiga imam besar ketemu dalam satu tema pada waktu musim haji. Karena ketemu berkumpulnya tiga imam besar al Orang-orang yang di musim haji itu memanfaatkan waktu sebesar-besarnya yang untuk banyak bertanya. Asalnya digelar majelis ilmu. saya Bas jadi pemimpin majelis. Silahkan bertanya. Kalau tanya mengenai masalah fikih, Fadl Syekh Abdullah. Utsaimin suruh jawab. Kalau masalah fikih karena beliau terkenal dengan fikihnya. Kalau tanya mengenai masalah hadis, Fadl Syekh eh, Abu Abdurrahman Syekh Albani suruh menjawab karena beliau terkenal dengan ilmu hadisnya. Kalau masalah yang lainnya, saya bebas jawab sendiri. Begitu keagungan. Enggak bisa sendiri. Mumpung saya paling tua, saya paling agung. Gitu kah? Saya ingin suruh jawab, saya lebih suruh jawab. Begitu selesai majelis, menjelang duhur, orang-orang sudah bertanya-tanya, siapa yang akan jadi imam? Kan kalau waktu itu majelis penuh, nggak mungkin mereka datang ke Masjid Namirah karena jebel, mereka sholat sendiri-sendiri di di kemah masing-masing. Mereka tidak tanya-tanya siapa yang bakalan jadi imam. Karena ini patokan. Jadi ya Akro ukum li kitabillah. Yang paling alim, gitu ya, yang paling jago. Setelah soft dirapatkan, ini Syekh bin Mas mengatakan takut demi ya Abu Rahman maju wahai Bani silakan anda jadi imam Bani, lah <laughs> kok saya gitu ya Gak, jangan saya. Jadi anta syekhuna, anta imam, engkau lah imam dunia, engkau adalah guru kami. Kok bisa saya jadi imam? Maju anda wahai syekh Bas. Engkau guru kami, engkau imam kami. Silahkan anda yang maju jadi imam. Apa kata Syekh Bas rahimahullah taala? Enggak. Jadi kulluna fil Qur'an sawa kata Imam. Wahai Syekh bas. Kita, Anda, saya, Syekh ingin dalam Al-Qur'an satu derajat. Kita dalam Al-Qur'an satu, satu derajat sama-sama hafal, sama-sama paham. Kita dan Al-Quran satu derajat. Wa anta a'lamu nabi hadis Rasulullah. Dan engkau adalah yang paling alim dengan hadis Rasulullah. Silahkan maju. Syarbani gak bisa jawab, akhirnya beliau jadi. Keagungan para ulama. Kesucian hati mereka. Saling menghormati. Saling menghargai. Saling mengagungkan. Dan bandingkan dengan orang-orang zaman sekarang. Bandingkan dengan para doa yang berbagi salafiyah bandingkan dengan para doa yang mereka mengemban dakwah ahli sunnah Seandainya ya ikhwan, hati ikhwanan salafiyin, seandainya hati para doa salafiyin adalah mengambil hati-hatinya para ulama, mengambil hatinya salah dan hati salah sampai di hatinya dalam waktu sekejap dakwah ini akan menembus sampai pada tataran yang paling besar di negeri ini. Padahal ya barakallahu fikum dengan carut marutnya dakwah salafiyah negeri kita. Dengan gak karu-karuannya dakwah ini adalah sebuah dakwah yang sangat agung di negeri ini. Maka hendaknya kita nyanyi mengagungkan hal. Dibaca lagi apa enggak? Baca aja ya. Pertanyaannya enggak usah Al-Quru kata Syekh Abdul Aziz, Al-Quru sampai pada poin berikutnya anna al Albani bahwasanya al Albani wa Syekh Humud At-Tuwaiji tahu Syekh Humud At-Tuwaiji ya kawan seorang syekh dari Saudi yang paling banyak bantah Syekhul Albani Syekh Albani mempunyai kitab salat Nabi dibantah Syekh Albani menulis tentang tawasul dibantah Syekh Albani menulis tentang kayaknya tidak ada satu pun kitab Syalbani kecuali ada catatan kaki dari catatan dari Syekh Hud at -Tuwajiri. Sehingga perdebatan antara beliau dengan Syekh Albani, Syekh Albani dengan beliau termasuk perdebatan-perdebatan yang lumayan panas dalam yakni kitab gitu ya. Namun alaihi warahmatullah kana bainahuma rududun fi masail katsira mabsuutah mansurah fi kutubihima antara kedua imam ini mempunyai bantahan, saling membantah dalam banyak permasalahan yang terpencar dalam kitab-kitab mereka. Wa inda maqadim Syekhul Albani dari Namun tatkala Syekhul Albani datang ke Riyadh, datang ke Riyadh, tempatnya siapa? Syekh Humud Tuwajiri. Zar Syekh Humudan. Maka yang Syekh Albani menziarahi Syekh Humud Tuwajiri. Wastalafahu Syekh ma'a ba'din nas Lalu Syekh Muhammad jiri menyambut kedatangan Syekh bin Bakr bersama sebagian orang. kana Syekh Muhammad Qatta'awun. Syekh Muhammad sendiri mengundang mereka untuk menyambut kedatangan Syekh Nasir. Waktu itu kata Syekh bin Aziz dan saya matawal termasuk yang diundang lihuduril majlis untuk datang ke majlis itu. Lakin lam atamakkan al hudur. Namun saya tadi itu nggak bisa hadir karena ada udur. Wa akhbarani dan mengabarkan kepadaku man halara yang hadir annahu ra'at tabjil wa taqdir wal mahabbah dari syaikhain ada orang-orang yang hadir sampai kagum yang dalam perdebatan kitab dalam debat di kitab-kitab mereka seakan-akan subhanallah tapi tak kalah ketemu saling merangkul, saling menyambut, saling sapa, saling segalanya. Ini baina syekh antara kedua syekh ini. Lima. Kenapa? li'annahuma ala manhajin wahid karena keduanya di atas satu manhaj fauma alimani min ulama sunnah keduanya adalah ulama dua orang ulama di antara ulama-ulama sunnah wal khilafu bainahuma dan perselisihan antara keduanya qad yakunu min babit tanawwu bisa jadi termasuk dari perselisihan tanawwu wa qad yakunu hadha yara anna hadha ala khata' dan dan mungkin karena salah satu dari keduanya melihat bahwasanya ini di atas kesalahan wa annal mas'alata la tattasi' dan bahwasanya masalah tidak memungkinkan hal itu lakin namun li'annahu 'alimun karena beliau adalah seorang alim wa 'ala qadrin kabirin min ilm dan pada tingkatan yang besar dari ilmu watabakal mahabbatu wat takdir, wat tawqir maka tetaplah mahabbah cinta pengagungan dan penghormatan Fakaifa yuqal lalu bagaimana sekarang kita katakan apabila itu kejadian antara Syekh bin Bas dengan Syekh Albani apabila itu antara Syekh Albani dengan Syekh Muhammad Tuwaijiri apabila itu antara satu orang dengan orang yang lainnya fakaifa yuqal maka bagaimana dikatakan fi man naqama kepada orang yang mempunyai perasaan dendam wa dan mempopulerkan, mengumumkan wasyammata dan mencela bikibaril ulama dengan para ulama. Idza khalafa ra'ya apabila menyelisih pendapatnya. Fa kaifa idzan bi aqranihi? Lalu apabila dia itu mencela para masyayikh, apabila ada orang mencela para ulama, lalu bagaimana dengan dengan teman-temannya sendiri? fayambahi mulahabatu hadzal amr fi anfusina maka hendaknya seseorang mencermati perkara ini dalam dirinya wa fi ikhwanina dan dalam saudaranya Wallahu hadi wal muwaffiq li kulli khair dan Allah yang maha memberi petunjuk dan memberi taufik kepada setiap benar dan ini hal satu cermat ikhwan muncul gejala di negeri kita ada orang-orang anak kecil mentahdir masyaikul kiram mentahdir para ulama kibar ada seorang menuntut ilmu Allah yang mubtada dan khobar belum becus yang ana dan anta nggak jelas apa artinya dia belum bisa membaca Al-Quran dengan baik mentahdir para ulama mentahdir para masyarakat dan mentahdir yang lainnya Fattakillah hati nafsik sebelum kau yani, bertakwa kepada tentang orang lain lihat misalkan Perselisihan-perselisihan yang masuk dalam masalah masalah istihadiyah. ini ukurat misalkan. Para ulama berselisih tentang masalah ini Apakah ini, apakah itu, dan yang lainnya masih lebih panjang yang sudah dibahas oleh para masyair, dibahas oleh para ulama. Namun antara satu alim dengan alim yang lainnya, yang satu alim tahzir, yang satu alim bid'ahkan, yang satu membolehkan, apakah antara kedua alim itu kemudian saling hajar la wallah Syekh Zaid bin Muhammad al-Radqani salah satu di antara penggawa pentah dari Syaikhul rahimahullah taala dan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad rahimahullah taala salah satu di antara para ulama yang membolehkan muamalah dalam tanda kutip dengan Syaikhul apa kata Syekh Zaid terhadap Syekh Abdul Razzaq apakah ditahdir la wallah jadi Syekh Zaid memuji Syekh Abdul Razak mengatakan adapun Syekh Abdul Razak maka beliau adalah di antara ikhwan-ikhwan kita dari para ulama-ulama sunnah. Tapi ya beliau menurut saya tergelincir dalam masalah masalah itu. Dan salah satu keunikan Syekh Zaid mempunyai yakni Syekh Bakar Syekh Abdul Razak tatkala menulis risalah syarah terhadap uh, manzumahnya Syekh Hamid Hakami disyarah oleh Syekh Abdul Razak karena Syekh Harun Hakami mempunyai hubungan khusus dengan Syekh Zaid, maka Syekh yani Abdul Razak merasa perlu yani untuk meminta mukadimah dari Syekh Zaid. Diberilah mukadimah agung, pujian kepada Syekh Abdul Razak. Di akhir beliau mengatakan, yani sampaikan salamku juga kepada bapakmu, siapa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah taala. Begitulah para ulama ya, kawan. Begitu para ulama. Sayangnya orang negeri kita membawa masalah Timur Tengah ke negeri kita, tapi nggak bawa hatinya. Itu yang salah. Masalahnya dibawa, diterapkanlah filsafat hati Indonesia, bendol buri. Nah, Lalu Yang di filsafatnya dalam, gitu kan belangkon, itu belangkon. Belangkon itu yang gini tuh, bendol Gitu. Di depan senyum, di depan mesem, nggak masalah di belakang tahdir dan hajat. Kenapa ini terjadi, ya akhwan? Mana salamatul qalb? Mana kesucian hati? Dan mana mana hadis salah dalam masalah ini? Maka hanya kita mensucikan hati kita. Hati-hati dengan apa yang ada di diri kita. Semoga kita bukan menjadi penutup pintu-pintu kebaikan. Semoga kita adalah menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan untuk negeri kita dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahualam.